بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وقد روي عن أبي رزين الأقيلي رزين رزين الأقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما فوقه حواء وما تحته حواء قال أبو القاسم العماء ممدود وهو السحاب والعمى مقصور الظلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah وقد روي عن أبي رزين الأقيل قال Diriwayatkan dari Abi Razin Al-Uqaili dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, Aku pernah bertanya ya Rasulullah, aina kana rabbuna tabaraka ta'ala qabla an yakhluqa as-samawati wal arda? Di manakah Tuhan kita Allah tabaraka ta'ala sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Qala kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa'. Berkata Nabi yang mulia SAW, maka dia Allah Subhanahu wa taala kana fi ama. Ama berkata Abdul Qasim bisa bermakna kalau dibaca panjang mamdud maknanya adalah as-sahab. Adalah Allah di atas as-sahab. As-sahab diartikan adalah awan. Kalau dibaca fi aman al-ama maksur maknanya al zulmah Adalah Allah SWT dalam Al-Zulma Zulma adalah kegelapan alam pikir manusia di mana mereka tidak mengetahui tentang sesuatu perkara Itu maknanya Al-Zulma Jadi jika dibaca Fi amain bil maddi Maka Allah di atas awal Jika dibaca pendek Fi aman Allah dalam keadaan tidak diketahui oleh akal manusia di mana dia berada Karena fi ama ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa ma fawqahu hawa ya tidak ada di atas awan ini apapun juga wa ma tahtahu hawa dan tidak ada di bawahnya apapun juga belum ada langit belum ada bumi ya kalau kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi Allah mengatakan wa kana 'arsyuhu 'alal ma' dan adalah 'arsy Allah di atas air ini adalah nama-nama yang kita tidak mengetahui apa hakikatnya. Kita menerima dan mengatakan ya sebagaimana apa dikatakan Tuhan kita Jalla fi'ula. Maka dikatakan dalam riwayat ini dan riwayat ini dikatakan Imam Ahmad ya dan Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabrani ya dan lain-lainnya dari jalan Atha bin Waqi' bin Hadas dari Abi Razin Al-Uqaidi dan hadis ini diperbincangkan pada perawi yang bernama Waqi' bin Hadas. Sebagian daripada para pengkritis hadis mengatakan dia majhul, tak dikenal sebagai pembawa hadis karena riwayatnya sedikit. Namun hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hibban, mensahihkannya Imam Hakim, menghasankannya Tirmidzi pun demikian dan Zahabi. Ya, maka hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit bumi dalam keadaan tak diketahui oleh manusia keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi dhulmah. Ya. Naam. وقد روي الحديث بالمد والقصر فمن رواه بالمد فمعناه عنده كان في عماء سحاب ما تحته هواء ولا فوقه هواء والهاء راجعة على العماء Ya diriwayatkan hadis ini dengan kata-kata ama bil maddi wal ama bil qasri dua riwayatnya panjang amaun atau aman. Barang siapa yang melihat karena hadis dengan riwayat ama, maka maknanya adalah fi sahabin. Fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala di atas. Sebagaimana Allah mengatakan amin tum man fis sama. An yakhsifa bikumul ardh Apakah kalian merasa aman dengan dia yang di atas fis sama fil ulu di atas atau di atas langit. Karena Allah tidak akan mungkin diliputi makhluk, tidak mungkin di bawah makhluk, mustahil. Dan dalam bahasa fi bisa bermakna Allah. Contohnya Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di permukaan bumi. Fi manakibiha bukan dalam bumi tapi di atas permukaannya. Bagaimana kata Firaun kepada tukang sihirnya? Thumma la'usallibannakum fi judhu'in nakhli. Kemudian aku akan menyalib kalian wahai para tukang sihir-sihirku yang masuk mengikuti agama Musa akan kusalib kalian fi judhu'in nakhli. Bukan makna dalam pohon kurma tapi di atas pohon kurma. Maka makna fi ama maknanya ala ama ala sahab di atas awan. Awan apa? Wallahu alam. Tidak tahu. Ya. Ma tahtau hawa. Di bawah awan itu tak ada apapun juga. Ya. Hawa bisa diartikan udara atau tak ada sesuatu padanya. Tidak ada apapun juga. Wala fauqahu hawa. Tidak ada pula di atas dari awan ini hawa sesuatu. Tak ada. Ya. walhaa ha raji'atun 'alal ma'al ama mafokohu atau matahtahu hanya kembali kepada amak. Tak ada di atas awannya apapun, di bawahnya tak ada apapun. Naam. Wa man rawahu bil qasri fa ma'nahu 'indahu kana fi ama fi aman fi aman an khalqi li'annahu man 'amiya an shay'in min 'amiya li'annahu min 'amiya an shay'in faqad adlama anhu. Dan sebagian meriwayatkan dengan aman bukan ama tapi aman karena fi aman an khalqihi maksudnya dalam keadaan tidak diketahui gelap bagi makhluk tak tahu di mana dia karena Allah belum ciptakan langit bumi ya li'annahu min 'ami an syai'in li'annahu man afwan li'annahu man 'ami an syai'in faqad anhu karena barang siapa dalam bahasa Arab 'ami an syai'in maknanya dia tidak gelap baginya sesuatu tidak diketahuinya. Dalam definisi yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan langit dan bumi, kita tidak mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tidak menyebutkan di mana. Sebelum dia menciptakan apapun juga, sebelum dia menciptakan langit, bumi, tempat, makhluk. Naam. Qala Sunaid bi sanadihi an Mujahidin qala inna bainal arsi wa bainal malaikati lasab'ina hijaban hijabun min nurin wa hijabun min dhulmah berkata Sunaid dengan sanadnya dari Mujahid dia berkata inna bainal arsi wa bainal malaika antara arash Allah SWT dan malaikat-malaikat maksudnya malaikat-malaikat yang membawa arash. la sab'ina hijaban ada 70 hijab hijabun min nur wa hijabun min dhulmah ya hijab dari cahaya dan hijab dari kegelapan ya di bawah aras ada 8 malaikat yang memikul aras Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan dipikul aras Tuhanmu pada saat itu oleh 8 malaikat. Naam. وروى أيضا سنيد بسنده عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء إلى الأرض مسيرة, مصيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء خمسمائة مسيرة خمسمائة خمسمائة عام وما بين السماء سابعة ilal kursi masiratu khamsimi'ati amin wa ma bainal ila ilal ma'i masiratu khamsami'ati amin khamsi khamsimi'ati amin wal arsu 'alal ma'i wallahu subhanahu wa ta'ala 'alal arsi wa ya'lamu a'malakum dan diriwayatkan juga dan uh, eh, sunat juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata antara langit dan bumi itu perjalanan 500 tahun dan diantara setiap langit ke langit yang lain juga perjalanan 500 tahun. Ya, antara langit ketujuh karena langit jumlahnya tujuh. Antara langit yang satu dan langit yang kedua 500 tahun. Antara bumi dan langit pertama 500 tahun. Antara setiap langit 500 tahun. Di atas antara langit yang ketujuh ke kursi Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan 500 tahun pula. Dan kursi dalam bahasa Arab bukan kursi dalam bahasa Indonesia. Kursi dalam bahasa Arab adalah maudhi'u qadamil malik, tempat raja meletakkan kakinya di bawah singgasana. Itu kursi. Ya. Adapun singgasana 'arsy. Antara langit ketujuh dan kursi Allah SWT perjalanan 500 tahun pula. Wal arsyu 'alal ma' dan 'arsy Allah di atas air. Tak tahu kita bagaimana hakikatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'anil 'arsy, 'alal 'arsy dan Allah di atas arsnya nya wa ya'lamu a'malakum. Meski dia maha tinggi atas 'arsy, dia mengetahui amalan-amalan kalian. Ini adalah perkataan yang Mas'ud. Ya, tentulah perkataan yang Mas'ud ini perkara yang tak dapat dikatakan dengan logika. Karena itu ulama mengatakan perkataan semacam ini memiliki hukum marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah merupakan suatu perkara yang tidak akan dapat diketahui dengan logika dari wahyu. Karena itulah walaupun dia perkataan maksud dihukumi ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa tingginya ya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Bumi dan langit pertama berapa tahun perjalanan? 500. Antara tiap langit 500. Langit ketujuh dan kursi 500. Ya, di atasnya air, di atas air aras. Di atas aras Allah SWT bersemayam sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan inilah akidah Ahlussunnah. Akidah para sahabat. Akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang menyelisih Allah di atas aras adalah kaum Jahmiyah ahlu kalam ya na'am وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إنه فوق الأرض La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Berkata Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Sesungguhnya Allah di atas aras, tapi tak ada yang tersembunyi baginya apapun dari apa yang kalian lakukan. Sekecil apapun kita berbuat dari keburukan tak tersembunyi bagi Allah, Allah mengetahuinya. Sekecil apapun kebaikan Allah mengetahuinya, menghitungnya. Naam. Qala Abu Qasim yuridu faqal arsi. Naam. Jadi kata Ibn Mas'ud, "Innahu faqul arsh." Allah di atas Ini perkataan sahabat. Perkataan Allah pun demikian, perkataan Nabi nya demikian, perkataan sahabat pun demikian. Mana yang mau kita pilih? Perkataan nabi, para sahabat. Ya. Perkataan Imam empat atau perkataan ahlu kalam yang datang belakangan. Qala Abu Qasim yuridu fawqal arsh, Maksudnya kata Abu Qasim Ya Allah di atas aras kata Ibnu Mas'ud. Naam. Li'anna al-arsa akhirul makhluqat. Laisa fawqahu makhluq. Wallahu ta'ala 'ala al-makhluqati duna takyifin wala Jadi kata Abu Qasim jadi Allah di atas aras dan aras adalah akhir daripada makhluk. Makhluk maksudnya adalah apa yang diciptakan Allah Swt. Makhluk yang tertinggi adalah aras Dialah akhir daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun besarnya aras luar biasa. Ya. Lebih memberikan perumpamaan perbandingan antara kursi Allah dan langit bumi. Padang pasir yang luas dialah kursi. Campakkan lempengan uang dirham atau dinar, itulah langit dan bumi ya uang benggol dinar dirham campakkan di padang pasir atau halakah halakah adalah merupakan e, semacam besi bulat yang untuk menyambungkan baju-baju besi ketika berperang antara tangan ya ke pangkal lengan itu ada halakah besi bulat itulah yang digunakan untuk mengikat baju-baju perang Campakkan ke padang pasir yang halakoh inilah dia langit dan bumi serta isinya semua. Langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya. Bayangkanlah sampai sekarang aja masih muskil bagi orang tentang cakrawala yang di bawah langit pertama saja sudah luar biasa manusia kebingungan. Mereka lihat betapa luasnya cakrawala di bawah langit pertama. Ya, Galaksi bukan hanya satu, bukan dua, miliaran jumlah galaksi. Ya, miliaran jumlah matahari yang lebih besar daripada matahari beratus kali. Luasnya hanya Allah yang tahu. Was-sama'i dzatil hubuk. Dan langit yang memiliki galaksi bintang-bintang satu sama lain saling berhubungan beriringan. Kalau satu gugur, gugur semuanya. Karena gaya gravitasi saling tarik menarik membuat mereka eksis. Satu jatuh, jatuh semuanya. Itulah hari kiamat. Ya. Subhanallah menunjukkan betapa besarnya itu semua masih di bawah langit pertama. Dan langit adalah merupakan bangunan. Ya Allah sebenarnya terciptakan bi ghairi amadin tarunaha. Tanpa tiang kau lihat, di sana ada penghuni-penghuninya. Setiap langit ada penghuninya. Siapa penghuninya? malaikat-malaikat Allah. Nanti dalam hadis-hadis yang mungkin telah pernah kita bahas atau akan kita bahas kembali ketika padang masyar dibentangkan Allah Swt. bumi ini dilipat, digulung kemudian dibentangkan, kata Allah yauma tubaddalul ardu ghairul Ar. Pada hari kami gantikan bumi dengan bumi, wasamawat kami gantikan langit dengan langit. Wa barazu wahil qahar. Kami akan berdirikan mereka di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Ya, Bukan sehari mereka berdiri di padang mahsyar. Subhanallah. Ya, nanti ketika datang sidang, datanglah seluruh malaikat-malaikat dari langit pertama, kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, mengintari seluruh makhluk. Subhanallah. Dan datanglah Allah Jalla fi'ula untuk memulai persidangan. Kata Allah, hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu kiamat ketika Allah datang Bidulalim minal ghamam? Ketika Allah datang di sana ada awan Allah di Allah di atas awan, ya, kemudian dengan rombongan para malaikat-malaikat. Ini menunjukkan nanti mereka akan turun di padang mahsyar. Jadi langit itu ada penghuninya. Ya. Mau ke langit? Siapa mau ke langit? Ada yang mau? Semua nanti kalau kau beriman akan melewati langit. Tapi ruhnya. Dari mana kita tahu? Nabi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Ahmad bin Hambal, dari jalur sahabat Bara bin Azib, ruh orang mukmin itu ketika baru sebentar dicabut dari jasadnya, diambil oleh malaikat maut, direbut oleh malaikat-malaikat rahmat membawa kafan dari surga dibungkuslah ruin dalam kapan dari surga keluar harum yang luar biasa memenuhi antara langit dan bumi dibawalah ke atas karena itulah Nabi mengatakan inna ruha idza qubidat tapi ahal basar sesungguhnya ruh itu ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata kadang karena itulah kadang-kadang ketika orang meninggal matanya terbuka ke atas Rasulullah ketika menutup mata Uthman bin Madhun kata Nabi Sesungguhnya roh itu ketika dicabut sesungguhnya roh itu ketika dicabut diikuti oleh pandangan mata. Di mana roh ini dibawa malaikat-malaikat? Ke atas. Ke langit. Semua malaikat sebelum langit pertama bertanya, "Ini roh siapa? Wangi harum." Dikatakan roh si fulan bin fulan dengan lama yang paling terbaik di bumi. Kemudian dibukakanlah pintu langit pertama, masuk ke dalam langit pertama, semua malaikat-malaikat langit pertama mengelulukannya, memujinya, bertanya, ini ruh siapa? Harum. Terus sampai langit ketujuh. Kemudian setelah itu Allah katakan, An sadaqa abdi, inilah hambaku yang jujur, yang beriman denganku. Kembalikan dia ke dalam jasadnya, dikembalikanlah ke dalam jasadnya. Didudukkanlah dalam alam kuburnya, datanglah dua malaikat, mungkar, nakir, hitam, biru. Bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang telah diutus kepadamu? Apa ilmumu? Ini untuk orang mukmin. Mau ke langit? mau cepat. Dan hadis ini sahihkan yang rahimahullah. Bagaimana ruh orang-orang kafir, orang-orang munafik? Memang dibawa juga, baru lepas sebentar dibungkus oleh malaikat-malaikat azab dengan kapan yang busuk dari neraka ya dan billah. Ruh tersebut dibawa mau dibawa ke atas langit tapi langit tak membuka pintunya. Malaikat-malaikat di bawah langit mencium bau busuk bertanya ini ruh siapa? Sungguh bau busuk mengganggu kami dikatakanlah ruh si fulan bin fulan. Langit pun tak dibukakan, dicampakkan, dikembalikan ke dalam jasadnya. Maka Nabi membacakan sepotong ayat. Ya, waman yusyrik billah barang siapa yang menyukutkan Allah, faka'annama kharra minas sama' bagaikan dicampakkan dari langit. Subhanallah. Au au faka'annama kharra minas sama' atau takhtafuhu at-tayr at-tayr atau disambar bulung atau tahwi bihir rih ila makanin sahih atau dihembus angin ke tempat yang jauh orang-orang kafir tak naik ke atas langit ya tak dibukakan untuk mereka pintu langit sebagaimana tak akan mungkin dibukakan untuk mereka pintu surga. Ya, kata Allah, "Wala yadkhulunal jannata hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat." Mereka tak mungkin masuk surga kecuali kalau bisa unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau unta bisa masuk lubang jarum, bisalah mereka masuk ke surga. Ini adalah permisalan sesuatu hal yang mustahil. Tak akan mungkin unta bisa masuk dalam lubang jarum. Maka tak mungkin mereka bisa masuk ke dalam surga. Ada yang mau ke langit? Enggak mau antum? Mau Maulah, subhanallah. Hari terindah adalah ketika mukmin meninggalkan bumi yang fana ini, bumi yang banyak dalamnya kotoran ini berjumpa dengan Tuhannya. Cuma kita dilarang minta mati itu aja. Apa dunia ini semua? Kotoran. Keindahannya bercampur, bercampur dengan kotoran. Kenikmatannya semu. Ya. Subhanallah. Itu yang dinantikan oleh orang-orang beriman. Kata Umar, kalau Allah bukan karena ada qiyamul lail, kalau Allah bukan karena ada sahabat-sahabat sejati yang soleh, yang senantiasa mereka memilih-memilah perkataan, mereka saring sebagaimana kalian menyaring kurma-kurma kalian, memisahkan antara yang buruk dan yang baik, pastilah aku tak akan betah lagi tinggal di dunia ini. Umar betah hanya karena dua hal, qiyamul lail, sahabat-sahabat soleh. Gimana? Mau ke langit? Daripada dicampakkan dari langit Ya Enos itu Hah? Nah. Wallahu ta'ala 'alal makhluqat. Iya, ini bukan. Lesa. Uh, nah. Taib. Kata uh, beliau, kata Ibn Mas'ud, Lianna al-arsya akhul makhlukat, Jadi Allah di atas aras dan aras adalah ah, makhluk yang terakhir. Laisa fauqahu makhluk. Tidak ada di atas aras makhluk. Jadi tatkala kau mengatakan Allah di atas aras bersemayam, bukanlah maknanya sebagaimana dipahami oleh orang-orang ahlu kalam. Kalau kau katakan Allah di atas aras berarti Allah diliputi tempat. Siapa yang mengatakan ada tempat di atas aras? Di atas aras tak ada yang namanya makhluk. Di benak mereka, kalau kau katakan Allah di atas aras seperti Allah diliputi tempat. Diliputi oleh aras. Siapa yang mengatakan Allah diliputi aras? Siapa yang mengatakan Allah diliputi tempat? Ya. Di atas aras tak ada apapun juga. Yang ada hanya al khalik Allah Jalla wa'ala. Terkala kita mengatakan Allah di atas aras, bukan kita mengatakan Allah diliputi tempat, tak pernah. Ya. Allah taala alal makhluqat Allah di atas seluruh makhluknya duna takyifin wala mumassah. Atas harasnya jangan tanyakan bagaimana wala mumassah, jangan katakan Allah Subhanahu wa taala menempel di atas aras. Butuh kepada aras. Bagaimana mereka orang-orang ahlu kala menganggap demikian kalau andai kata Allah di atas aras Aras ditarik, Allah kemana? Subhanallah. Siapa pula yang mau menarik aras? Dikiranya aras bagaimana aras di dunia ini yang begitu banyak orang berebut kekuasaan, kursi jabatan. Subhanallah. Aras adalah makhluk yang paling besar. Satu paling besar, dua paling tinggi, tiga paling indah. Empat paling dekat dengan Rabb Tabaraka Ta'ala. Kelima diciptakan Allah untuk kekal. Kiamat datang harus tak hancur. Ya. Karena memiliki kaki-kaki. Ya, ketujuh dibawa oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan tentang aras Al-Arsh majid Aras yang agung Naam Ahsanallahu ilaikum ولا أعلم في هذا الباب حديثا مرفوعا إلا حديث عبد الله ابن أميرة عن الأحنف عن عن الأباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة نعم Jadi berkata Abu Qasim dalam perkara ini aku tidak tahu ada hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang antar langit pertama sekian kedua ini dari perkataan Ibnu ya perkataan Ibnu Mas'ud adapun dari Nabi aku tak tahu kecuali kata dia hadis Abdullah bin Umairah dari Ahnab dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah melihat ke atas awan na'am وقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال wal muznu wal muznu qalu wal muznu qala wal inanu qalu wal inanu hasbuka jadi Rasulullah pernah melihat ke atas awan. Matu samuna hadhihi kata Rasulullah, kalian menamakan apa itu yang kalian lihat di atas awan? Qalu as mereka mengatakan as-sahab. Qala wal muznu bukankah juga dia bisa disebut dengan al-muznu? Al-muznu juga maknanya sama awan. Dalam bahasa Indonesia ada ada awan, ada mega, sama artinya. Mega kan? Megawan. Iya. Ada mega, ada awan, ada juga dalam bahasa As-Sahab, ada al-muznu. Wal muznu, qalu wal muznu. al muzni, as sahab. Ya. Qala wal inan kata Nabi, bukankah juga namanya al inan? Qalu wal inan. Ya, semuanya maknanya sama awan. Naam. Qala kam tarawna bainakum wa bainas sama' qalu la nadri. Qala bainakum wa bainahu imma wahidun aw ithnani aw thalathun wa sab'un. Sit wa sab'un sanatan. Naam. والسماء فوقها كذلك بينهما مثل ذلك حتى عد سبع سماوات سبع, سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله بين نعم بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلاف بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى السماء على ظهورهم الأرض بين أس بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم الله تعالى إلى فوق, إلى فوق ذلك نعم Ya. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam tarawna bainakum wa bainas sama?" Kira-kira berapa jarak antara kalian dan langit? Qalu, mereka menjawab, "La nadri." Kami tak tahu. Qala Nabi menjawab, "Bainakum wa bainahu antara kalian dan langit imma wahidun aw itsnani aw thalathatun wa sab'una sanah." sekitar 71, 72 atau 73 tahun. Ya. Was-sama'u fawqaha kadzalik, bainahuma mithlu dzalik, antara langit ke langit seperti itu pula. Antara 71, 72, 73 tahun. Hatta adda sab'a samawat sampai dihitunglah ke langit yang ketujuh. Thumma fawqas sama'i sabi'ati bahrun. Kemudian di atas langit ketujuh ada lautan. Baina a'lahu wa asfalahu kama baina sama'in ila sama' antara atas lautan tersebut sampai ke dasarnya jaraknya sebagaimana jarak antara langit yang satu dengan langit yang kedua. Ya. wasama'u fawqaha eh, kata beliau Thumma fawqa dhalika thamaniyatu aw'al. Kemudian di atas itu ada delapan malaikat. Yang berat-berat. Baina adlafihim wa rukabihim mithlu baina sama'in ila sama'. Ya. yeah antara telinga mereka, anak telinga mereka sampai ke lutut mereka bagaikan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Ala zuhurihimul arsh. Di atas pundak mereka arsh. Baina asfalahu wa a'lahu. Baina asfalihi wa a'lahu. Mithla baina sama inilah sama. Yang mana jarak antara atasnya dengan bawahnya bagaikan jarak antara satu langit dengan langit lainnya. Thumma Allah Ta'ala fauqa dhalik. Kemudian Allah di atas itu. Hadha hadithun sahih. Abu Qasim berkata hadis ini sahih. Kharrajahu Abu Daud. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Naam. Ahsanallahu ilaikum. قول الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين المالكي المشهور رحمه الله تعالى. Yeah. Jadi sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah perkataan daripada ulama-ulama mazhab Malik. Ya, kalau kita melirik ke belakang, ya dia menyebutkan perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, kemudian disebutkan setelahnya perkataan Abu Qasim Khalid bin Abdullah Al-Mukri Al-Andalusi. Kemudian saat ini dia kembali menyebutkan perkataan ulama bermazhab Malik. Ya, siapa namanya? Ya, yang namanya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin Al-Maliki Al-Mashhur rahimahullah yang begitu terkenal Abu Abdullah Muhammad bin Abi Zamanin. Naam. Qala fi kitabih alladhi sannafahu fi usul sunnati باب الإيمان بالأرض ومن قول أهل سنة أن الله عز وجل خلق الأرض واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله عز وجل الرحمن على الأرض استوى وفي قوله تعالى ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها yeah. Dia berkata dalam kitab yang dia tulis berjudul Usul Sunnah. Bab tentang beriman dengan adanya aras Dan pendapat ahlu sunnah bahwasanya Allah menciptakan aras Dan Allah mengkhususkan aras menjadi makhluk yang tertinggi. Ya. Di atas seluruh apa-apa yang diciptakan. Aras adalah atap bagi seluruh makhluk Sebagaimana yang tertinggi di rumah adalah atapnya, di bawahnya segala sesuatu, aras adalah bagikan atap bagi seluruh makhluk. Al-arsyu saqful makhluqat. Aras adalah atap bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Di atasnya tak ada lagi makhluk. Ya. Jadi perkataan Ahlussunnah bahwa Allah menciptakan aras dan Allah khususkan aras menjadi makhluk yang tertinggi di atas seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian Allah pun bersemayam di atas aras sebagaimana yang diterangkan tentang dirinya dalam firman-Nya. Jadi yang mengatakan, yang mengatakan Allah di atas aras Allah sendiri. Bukan kita. Bukan Wahabi yang mengatakan di atas aras Allah di atas aras. Tak ada. Allah sendiri. Dan dalam tujuh tempat Tak mampukah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalimat yang dapat dipahami manusia kalau bukan itu yang dia inginkan? Kalau dia ingin menguasai tak mampu rupanya Allah mengatakan dalam satu tempat saja Ar-Rahman 'alal arsy istaula tak mampu. Tapi tak ada. Tujuh kali berulang-ulang. Kemudian tak mampukah Nabi kita menjelaskan kepada umat manusia bukan bersemai maknanya tapi menguasai tak mampu Nabi? Subhanallah. Untuk apa dikatakan Nabi adalah orang terfasih dalam bahasa Arab? bahwasanya Quran adalah merupakan sebaik-baik perkataan. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan kegagalan pemahaman ya ahlul kalam dalam perkara ini. Juga dalam firman yang berbunyi tsumma stawa 'alal 'arsy kemudian dia menciptakan arsy. Ini Allah katakan thumma kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dia menciptakan aras. Eh, eh, kemudian dia bersemayam aras. Setelah Allah menciptakan langit bumi dia bersemayam Ya atas aras. ya di yadjufil ar. Meski dia maha tinggi di atas dia mengetahui apa yang masuk ke bumi. Ma yadjufil ardi. Apa yang masuk ke bumi Allah tahu. Apa saja yang turun berupa air hujan Allah tahu. Apa yang ditanam berupa biji-bijian yang masuk ke bumi Allah tahu. Apa yang ditanam berupa bangkai-bangkai Allah tahu. Apapun yang masuk ke bumi Allah tahu dimasukkan alat-alat besar untuk mengeruk berbagai macam kekayaan bumi, minyak, emas, macam-macam Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Meski dia di atas arasnya. Wa minha Allah pun tahu apa yang keluar dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, barang tambang, berbagai hal. Tahu Allah Subhanahu wa taala apa yang keluar dari muka bumi ini. Lahar dan semacamnya, ya Allah tahu. Wa ma minha, Allah tahu apa yang keluar dari langit, wa yanzilu eh, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i fi, Allah tahu apa yang turun dari langit berupa malaikat-malaikatnya, hujan dan semacamnya, wahyu dan apa yang ya'ruju yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala juga Allah mengetahuinya. Berupa malaikat-malaikatnya, amalan anak manusia, perkataan mereka yang baik-baik yang naik kepada Allah, Allah tahu. Berapa sisa waktu kita? تفضل وذكر حديث أبي رزين القيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما فوقه حواء وما تحته حواء ثم خلق عرشه على الماء Kemudian hadis dia yakni يعني Imam Abu Abdullah Muhammad bin Nabi Zamanin Al-Maliki menyebutkan juga hadis yang tadi kita sebutkan Abu Razin Al-Qaidi dia bertanya Rasulullah, "Di manakah Tuhan kita Allah sebelum dia menciptakan langit bumi?" Maka Nabi menjawab, "Fi ama." Allah di atas awan atau Allah dalam keadaan tidak diketahui manusia. Ya. Ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa'. Tak ada di atas awan itu apapun, tak ada di bawahnya apapun. Thumma kemudian khalaqa arsyahu alma. Barulah dia ciptakan arasnya di atas air. Ya, ini yang dikatakan dengan azali, alam azali, alam ketika tak ada apapun juga <coughs> yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ketika tak ada apapun juga yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Tumma ذكر الآثار في ذلك إلى أن قال باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل سنة أن الله تعالى بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا Hasbuka. Thumma dzakar al-athara fi dzalik. Kemudian beliau ya محمد بن bin زمانين من Abzamanin كان آثار riwayat-riwayat tentang hal itu dia berkata, ya, bab al-imanu bil hujum mengimani adanya hijab Allah Subhanahu taala. Allah itu ada hijabnya. Hijabnya adalah cahaya. Karena itulah Nabi tak mampu melihat Allah Subhanahu taala ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi ditanya oleh istrinya, ibunda kita Aisyah, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Hai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau Mi'raj? Kata Rasulullah, "Nurun an arah cahaya. Bagaimana aku mampu melihatnya? Kata Nabi, hijabuhu nurun. Hijab Allah adalah cahaya. Ya. Hijab inilah Allah singkap untuk gunung Tursina. Gunung Tursina hancur meleleh. Sehingga Musa pun jatuh pingsan. Kapan itu ketika Musa ingin melihat Allah. Kata Allah, lantarani. Engkau tak akan mampu melihatku. Walakin indur ila jabal. Kau lihatlah kepada gunung ini. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung ini bisa tetap di tempat, fasawfa tarani, engkau bisa melihatku. Falamma istaq falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Manakala Tuhan menampakkan hijabnya kepada gunung seketika gunung hancur. Fa kharra Musa sa'iqa. Seketika Musa jatuh tersungkur, pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Terkala dia bangun, dia katakan ya Allah, Engkau Maha Suci. Aku tobat kepadamu. Tak berani lagi Musa meminta agar melihat Allah karena tak mampu. Di mana tak mampu? Di dunia. Karena dunia ini begini lemahnya. Kita tak makan lima hari di dunia mungkin mati kita. Di padang masar berdiri tak makan berapa ribu tahun. Ya, tak mati-mati tak ada lagi kematian. Ya. Kata beliau, "Wa min qawli ahli sunnah di antara perkataan ahli sunnah, annallaha Allah Ta'ala ba'in min khalaqi." Allah berpisah dari makhluknya. Ba'in mana ba'in? Berpisah. Bukan menyatu sebagaimana dikatakan oleh kaum Nasara. Tuhan menyatu dalam Isa bin Maryam atau yang dikatakan oleh tokoh sufi Al-Hallaj Tuhan menyatu dengan dirinya mustahil. Emangnya Tuhan ya bagikan ruh yang begitu kecilnya ya tidak Allah itu maha besar bukan bagikan ruh dalam dalam badan kita ini tidak Allah itu punya zat Allah punya sifat dia maha besar maha agung bumi digenggamnya hari kiamat dengan tangannya ya dan langit dia gulung dengan tangan kanannya Allah maha besar. Bagaimana mungkin Allah dapat bersatu dengan makhluk? Sementara Allah zat yang berpisah daripada makhluknya. Selama-lamanya. Karena itulah ketika Allah ketika Nabi mengatakan Tuhan turun di sepertiga malam terakhir. Jangan bayangkan Allah seperti makhluk. Berarti konsekuensinya Allah masuk ke langit pertama, ke eh, ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, satu. Tidak. Allah tak pernah dalam makhluk. Allah selama-lamanya di atas makhluk. Jadi bagaimana Allah turun? Jangan tanyakan bagaimana. Gak usah kau tanyakan bagaimana Allah turun. Bagaimana ruhmu sendiri dalam badanmu kau tak tahu. Ya. Ba'inan min khalqihi muhtajibun anhum bil hujub. Allah Subhanahu wa taala Memiliki hijab dari makhluknya dengan berbagai macam hijab-hijab. Ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, nanti insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.